Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidala nabiyya ba'dahu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita masih berada pada pembahasan mengenai daripada at-tadlis. Nah, pembahasan masalah hadis yang mudallas. Hadis tersebut sudah nah barakallahu fikum kemasukan yang namanya tadlis, itu penyamaran atau pengkaburan dari salah seorang perawi. Nah, barakallahu fikum perawi tersebut dikenal dengan mudallis. Hadisnya mudallas Perbuatannya apa? Tadlis. Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir kita ambil adalah penyebutan mengenai tadlis at-tasmiyah. Ya kan? Nah, tadlis at-tasmiyah. Nah, barakallahu fikum yaitu menjatuhkan atau menghilangkan perawi yang mana nah barakallahu fikum perawi tersebut adalah gurunya dia. Nah, ima karena beberapa faktor yang sudah kita sebutkan kemarin karena faktor politik, atau karena takut atau karena khawatir kalau seandainya ketahuan burungnya ternyata lemah misalnya akhirnya nanti khawatir hadisnya tidak diambil tidak diterima atau untuk tujuan yang lain memperindah sanatnya biar kelihatannya bersambung kelihatannya bagus indah dan semisalnya paham ya walaupun itu semuanya tidak diperkenankan aslinya tidak diperbolehkan nanti kita lihat sekarang kita masuki pembagian yang kedua yaitu tadlis asyuh syekhnya enggak dijatuhkan enggak dihilangkan cuman dia menyebutkan nama syekh itu dengan nama yang enggak dikenal itu loh. Paham ya? Syekhnya itu nggak enggak dihilangkan, tetap disebutkan haddatsana syekhuna. Paham ya? Tapi syekhuna itu misalkan namanya Muhammad, paham ya? Nah, tapi dia punya gelar dengan apa? Al-Bahri, dia haddatsana syekhuna Al-Bahri gitu. Terkenalnya dengan Muhammad itu loh. Paham ya? Jadi dia tetap menyebutkan syekhnya tapi dengan gelarnya. Yang gelar itu nggak ma'ruf menurut manusia. Jadi orang bertanya-tanya ini Al-Bahri siapa ini Al-Bahri ini? Ternyata Muhammad itu loh maksudnya ini ya. Jadi beda dengan yang pertama. Kalau pertama tadlis taswiyah itu memang syekhnya dihilangkan, dijatuhkan enggak disebutkan. Kalau tadlis syuyukh ini dia menyebutkan syekhnya cuma dengan nama-nama yang enggak dikenal atau dengan gelar-gelar yang enggak dikenal. Paham ya? Atau dengan sifat-sifat yang enggak enggak ma'ruf itu. Kita lihat. Al-qismu tsani tadlisul syuyukh wa huwa alla yusqitu asy-syekh. Jika seorang perawi tidak menjatuhkan, tidak menghilangkan syekh, tapi walakin yasifuhu bi awsafin la yu'raf biha. Ini. Paham ya? Akan tapi seorang perawi tersebut mensifati syekh tersebut dengan sifat-sifat yang tidak dikenal dengannya. Orang jadi tambah bingung kan ini? Siapa ini maksudnya? Wa ilaihi isyarah biqaulih. Maka mengenai pembahasan tersebut diisyaratkan dengan ucapannya qala al-imam al-baiquni rahmatullah alaihi wa tsani la lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Yang kedua, bentuk tadlis yang kedua ada tadlis asyuyukh itu adalah apa? Tidak menjatuhkan syekhnya, tapi mensifati dengan sifat-sifat yang tidak dikenal. Apa belum bedanya? Kalau yang pertama menghilangkan syekhnya enggak? Menghilangkan sudah enggak disebutkan syekhnya, enggak disebutkan namanya, tidak dikenal maupun dikenal enggak disebutkan. Tapi yang kedua ini, dia masih menyebutkan syekhnya tapi dengan sebutan-sebutan yang tidak dikenal atau tidak ma'ruf gitu loh. Paham soalnya ya? Naam. Misal contohnya, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang mengenai tadlis asy-syuyukh an yusammiya ahadun an yusammiya asy syuyukhihi Naam an yusammiya ahad syuyukhihi bismi ghaismi. Bismin ghaismi. Naam. Yaitu seorang perawi menamakan salah satu guru-gurunya itu dengan nama yang bukan namanya. Paham ya? Dengan nama yang bukan namanya. Au bilaqabin ghairul laqabih atau dengan gelar yang bukan gelarnya. Wa huwa la yumkin an yu'raf yang mana pada asalnya dia tidak mungkin untuk dikenal illa bidzalik dengan gelar alladzi lam yusammi yang dia tidak menamakan dengannya tadi. Paham ya? Jadi nah barakallahu fikum dia bikin nama sendiri atau bikin gelar sendiri gitu loh. Gelar itu enggak ma'ruf di kalangan muhaddisin yang lain. Paham belum? Ewa. Au yasifu bi sifatin 'amah atau dia mensifati dengan sifat yang sifatnya umum. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti contohnya teman akan dengar sendiri. Kaman yakul seperti orang yang mengatakan haddatsani man anfuhu baina ainai. Allah musta'an. Telah menceritakan kepadaku orang yang hidungnya berada di antara dua matanya. Umum enggak ini? Siapa aja seperti itu enggak? Allah musta'an. Ini umum ini siapa maksudnya ini? Orang atau bukan? <laughs> Allah musta'an. Orang. Cuma siapa syekh ini siapa namanya? Nah, dia nggak menyebutkan dalam artian dia kan tujuan dia nggak menjatuhkan syekhnya benar. Syekhnya memang memiliki hidung di antara dua mata kan? Apa ya itu? Tapi ini kan umum. Siapa? Allah musta'an. Haddatsani man anfuhu baina ainai. Telah menceritakan kepadaku orang yang hidungnya berada di antara dua matanya. Allah musta'an. Atau total lain, haddatsani man jalasa li tahdits. Telah menceritakan kepadaku orang yang dia duduk untuk menyampaikan hadis. Umum enggak? umum banyak para muhaditsin yang duduk menyampaikan hadis. Tapi siapa? Sebutkan namanya. Paham ya? Jangan menjadi mudallis sebenarnya, paham ya? Karena mudallis ini bahaya sekali. Nah, seperti ini kan orang juga bingung berpikir siapa maksudnya ini. Orang yang duduk menyampaikan hadisnya banyak. Ada yang apa? Yang mungkin orang itu dhaif, ada juga orang yang seperti itu thiqah, ya kan? Macam-macam kan? Nah, barakallahu fikum. Orang yang dhaif pun juga eh, juga apa? mata <laughs> hidungnya terletak di antara dua mata. Yang sikoh juga sama saja, tapi kan lapar seperti ini kan membuat rancau itu istilahnya itu. Siapa ini? Nah, ini tadlis syuyukh namanya. Tadlis syuyukh dia enggak menjatuhkan syekhnya. Syekhnya disebutkan cuman disebutkan dalam lafaz umum itu loh. Enggak mau menyebutkan namanya itu loh. Nah, kalau lah menyebutkan namanya dengan namanya enggak dikenal. Apa maksudnya ya? Nah, tapi kalau yang pertama tadlis tasmiyah itu kan benar-benar syekhnya dihilangkan. Nah, kita lihat di sini. Wal amru alladhi dafa'a rawi an yaf'ala dzalik huwa misl aghrad allati taqaddamat fi an-naw'il awwal. Dan faktor yang mendorong seorang perawi al-amru alladhi dafa'a rawi adalah dan faktor yang mendorong seorang perawi an yaf'ala dzalik untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan apa? Tadlis. Nah, adalah seperti faktor-faktor yang telah lewat pada jenis yang pertama. apa itu maksudnya? Tujuan dia melakukan seperti itu apa? Seperti tujuan-tujuan yang sudah kita lewati pada jenis yang pertama, yaitu mengenai tadlis atas mia. Ima karena politik, ima karena khawatir ketahuan nanti gurunya itu ternyata lemah. Paham ya? Ima nanti khawatir ketahuan kalau gurunya itu ternyata ngambar kalau muridnya sendiri. Apa maksudnya ya? Ewana ambar kalau fikum. Li'annahu li'annahu ngam yukhfi isma syekh. Di karangan perawi tersebut menyembunyikan nama syekh hatta la yusamul hadis dzaf. Nah, hatta la yusamul hadis dzaf agar apa hadisnya itu tidak dinamai dengan hadis yang lemah atau tidak disifati. Yusam itu yusuf. Paham ya? Nah, hingga hadis tersebut tidak disifati dengan lemah. Paham belum ini? Sengaja menyembunyikan nama syekhnya agar apa hadis tersebut tidak disifati dengan hadis yang lemah itu loh. Ya. Auli ajli an la yurad al hadis atau dalam rangka agar hadisnya enggak ditolak. Auli asbabil ukhra atau dikarenakan sebab-sebab yang lain. Mahum? Naam. Wa hadzal naw'u kasabiqihi ghairu maqbulin. Dan jenis ini seperti yang telah kita lewati, yang kita kita lewati atau yang yang, yang seperti yang sudah kita lalui yaitu hadis apa? Tadlis taswiyah tadi. Nah, tadlis taswiyah sudah kita lewati. Nah, jenis ini, jenis tadlis syuyukh ini seperti apa? Yang sudah lewat. Maksudnya seperti tadlis ataswiyah. Ghairu maqbul enggak diterima. Illa kecuali ida wasafa man dallasahu bima yu'raf bih fayundar fi halih. Kecuali apabila nah perawi tersebut mensifati orang yang dia mentadlisnya, yang dia perawi tersebut mensifati orang yang apa? E, guru tersebut yang dia sembunyikan dengan apa? dengan sifat yang dikenal dengannya. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Dia enggak nyebutin namanya, cuman haddatsan al-Bahri misalkan. Dia dikenal dengan Al-Bahri benar, cuma namanya Muhammad misalkan, Muhammad Al-Bahri. Dia enggak nyebutin namanya, cuma menyebutkan dengan lakop gelar yang dikenal. Paham belum? Qala haddatsani Al-Bahri. Namanya padahal padahal Muhammad ya. Dia enggak nyebutkan nama Muhammad tapi nyebutkan lakop yang dikenal. Paham itu maksudnya ya? Naam. Maka fayung fi halih, maka dilihat lagi siapa Al-Bahri ini. Dia dikenal dengan Al-Bahri benar, cuma dia itu pendusta ataukah dia itu sikoh ataukah dia itu soduk diterima hadisnya ataukah tidak itu loh. Paham ya? Nah, itu dilihat lagi. Tapi kalau nggak disebutkan sama sekali barulah bisa, tidak perlu dilihat lagi, nggak nggak dianggap lagi udah. Apa maksudnya ya? Nah, ini masih posisinya masih masih dicek lagi kalau seandainya dia menyebutkan mensifati orang yang tadris dengan sifat yang dikenal dengannya. Dicek lagi. Dia benar dikenal dengan Al-Bahri, tapi Al-Bahri ini bagaimana dia posisinya? Kedudukannya bagaimana? Kadzab atau thiqah atau soduk? Paham maksudnya ya? Nah, Wa hal tadlis jaizun am haram? Eh, Ayo, sekarang tadlis itu boleh enggak sih? Penyamaran pengkaburan itu boleh atau tidak itu loh. Tadlis itu. Anggap tadlis mirip dengan talbis ya. Eh, mirip dengan talbis, macam semacam pengkaburan atau penyamaran dan bahkan bisa dikatakan akhul akhul ghish, eh, saudaranya penipuan itu sebenarnya itu. Paham ya? Naam. hal wahal naam wahal at-tadlis jaizun am haram? Sekarang hukum tadlis itu boleh atau haram? Nah, qul al-aslu fihi anahu haram. Hukum asalnya tadlis itu adalah haram karena mengandung unsur apa? penipuan. Ya kan? Jual rumah, rumahnya jelek, kotor, kemudian karena biar kelihatan bagus rumahnya yang temboknya sudah lubang-lubang di Dempul eh, Dempul diratakan, dihaluskan, enggak mengatakan ini temboknya sudah kropos atau temboknya sudah rusak, tapi mengatakan masih baru, masih bagus, nah, itu itu masuk juga. Tadlis secara bahasa Nah, barakallahu fikum dalam mengenai hal jual beli. Kata beliau apa? Li'annahu minal ghish. Dikarenakan itu termasuk bentuk apa? Penipuan. Waqat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man khasya falaysa minna." Barang siapa yang menipu maka bukan termasuk jalan kami, bukan masuk dalam golongan kami. Wala siyama al-ghish fi syai' alladhi yunsab ila Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terlebih-lebih lagi penipuan terhadap sesuatu yang itu dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah parah enggak? Parah. Karena nanti enggak kenal, nanti enggak diketahui hadisnya bagaimana, palsu atau enggak. Kalau memalsukan hadis jelas parah lagi keadaannya, ya kan? Nah, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancamannya berat. Ya kan? Ancamannya berat. Nah, man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Nah, oleh karena itu hati-hati. Fahada a'zam minal ghish fil bay'. Ini lebih besar ya, kejadiannya atau keadaannya dibanding penipuan di dalam jual beli. Walaupun itu haram juga. Karena untuk masalah jual beli harus jujur. Sebagaimana hadisnya siapa? Hakim Hizam, muttafaqun alaih, al-bay'ani bil khiyar, malam lam jual beli itu boleh saling memilih selama belum berpisah. Nah, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima. Nah, kalau seandainya kedua-duanya jujur, penjual juga jujur, pembeli juga jujur, maka akan diberkahi pada transaksi keduanya jual beli tersebut. Paham ya? Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Jika kedua-duanya itu dusta, saling menyembunyikan, enggak jujur, maka akan dihapuskan barokah jual beli keduanya. Nah, walaupun dalam artian penipuan dalam jual beli juga dosa, tapi ini lebih parah lagi itu loh. Soalnya nih dalam perkara apa? Yang dinisbahkan kepada siapa? Rasulullah SAW. alaihi Kita lihat sini. Wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li sahibi at-ta'am alladhi akhfa ma asabatu sama dan Apabila hal ini saja Rasulullah SAW itu berkata kepada orang yang memiliki makanan eh, yang dia waktu itu menyembunyikan apa yang nah fikum yang ditimpa oleh hujan. Nah fikum man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu maka bukan termasuk bagian daripada kami. Fama baluka biman yahush nam hadis. Maka bagaimana menurutmu dengan orang yang dia itu nam menipu atau memberikan sebuah penipuan atau melakukan penipuan di dalam sanad hadis, lebih parah enggak? Lebih parah. Hadza yakunu a'dham wa ashad. Yang seperti ini perbuatannya lebih parah dan lebih besar. Walakin ma'adzalik akan tapi bersama dengan itu faqad kana yasta'minuhu ba'dul tabi'in wa ghairu tabi'in. Ternyata tadlis ini ternyata sebagian tabi'in dan juga selain tabi'in menggunakannya li aghradin hasanah, tapi karena tujuan-tujuan yang bagus. Wala yuriduna bidzalikal isaah ila sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak menginginkan dengan tadlis tersebut adalah apa? Naam memperjelek atau menghinakan eh, kepada sunnah Rasulullah SAW. Dia tidak menginginkan seperti itu mereka. Para tabiin, kemudian juga yang selain tabiin tidak menginginkan dengan tadlis tersebut. Nah barakallahu fikum membuat jelek sunnah Rasulullah SAW. Tapi Nah, wala ilan nas dan tidak pula ingin membuat jelek kepada manusia. Wa inna ma yuriduna bidzalika ba'dul aghrad hasanah. Hanya saja mereka melakukan tadris tersebut karena mereka menginginkan sebagian apa keinginan-keinginan tujuan-tujuan yang baik. Walakin ini perhatikan akan tetapi hadza bil haqiqah la yubarrir lahum atau la yubarrar lahum ma sana'u. Akan tetapi pada hakikatnya perbuatan ini tidak apa? Tidaklah diperbolehkan untuk mereka Nah. Jadi kalau membaca layu bar berarti layu bar lahum masana'u. Jadi perbuatan ini pada hakikatnya barakallahu fikum tidaklah memperbolehkan apa yang mereka perbuat untuk mereka. Namanya, Jadi perbuatan tersebut tidaklah menjadi dalil tentang diperbolehkannya itu loh. Bal naqul bahkan kita katakan hum mustahidun. Mereka para tabi'in tadi itu yang melakukan hal tersebut mustahidun. Lahum ajruhum ala istihadihim mereka mendapatkan pahala atas ijtihad mereka. Walakin lau asabu wa bayyinul amra akan tapi kalau seandainya mereka itu benar dan menjelaskan perkaranya lakana aula wa ahsan wa afdal. Niscaya itu lebih pantas, lebih bagus dan lebih afdal. Apa itu ya? Karena biar tidak terjadi kesamaran. Karena hadisnya yang diriwayatkan oleh orang mudallis itu tidak akan terima selama dia terang-terangan di hadis yang lain. Paham ya? Terang-terangan dengan apa? Dengan sama' itu fulanan misalkan. Apa itu ya? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Inilah mengenai daripada hadis yang mudallas terbagi menjadi dua. Tadlis yang sifatnya tadlis atas taswiyah yaitu menghilangkan syekhnya atau tadlis syuyukh yaitu menghilangkan ya tidak menghilangkan syekhnya namun menyebutkan nama syekhnya dengan nama-nama atau gelar-gelar yang tidak dikenal. Am ya? Sehingga masih masuk dalam pengkaburan. Oleh karena itu mau tidak mau ya kita harus berhati-hati dan tidak perlu menggunakan tadlis tersebut barakallahu fikum. Naam. Adapun mengenai hadis syad dan maklub, nah barakallahu fikum insyaallah kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya karena terkadang hadis itu ada yang maklub, terbalik lafadznya. Nah, barakallahu fikum. Nah, terbalik itu nanti dilihat. Kalau sampai menimbulkan makna yang rusak, maka harus dikembalikan ke enam ke asalnya. Ke asalnya makna yang tepat dalam artian lafaz yang tepat. Karena ada dalam sebuah riwayat yang terbalik mengenai tujuh orang yang mendapatkan naungan eh, pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya apa yang terakhir itu warajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha. Seorang lelaki yang dia itu menginfakkan atau menafkahkan sebuah nafkah atau berinfak dengan sebuah nafkah kemudian menyembunyikan. Nah, dalam sebuah riwayat terbalik hatta la ta'lam yaminuhu ma tawfiq shimalu Hingga tidak apa? Tidak mengetahui tangan kanannya apa yang diinfakkan tangan kirinya. Itu terbalik makhluk Yang benar yang mahfud yang terjaga di sana adalah hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Hingga tidak apa? Hingga tangan kirinya itu enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Barakallahu fikum hafizakumullah. Cukup sekian dulu. Insyaallah taala insyaallah taala bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.